<laughs> Puasa kalau hanya dimaknai dengan laparnya perut, keringnya, dahaganya tenggorokan. Bukan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bagaimana matamu, telingamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, perut dan kemaluanmu ikut menahan dari sesuatu yang selama ini tak tertahankan. Syahwat adalah satu keinginan yang tak terkendali. Ternyata dia hanya bisa dikalahkan dengan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho, menurunkan kekuatan hidayah kemampuan bagi diriku dan dirimu untuk bisa mengetahui rahasia puasa yang sesungguhnya.